Allahumma amin. yang pertama adalah kita tidak percaya kepada Allah bahwa masing-masing orang itu dimudahkan menuju takdirnya. Dan kita tidak tahu. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, para sahabat ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takdir telah selesai, telah beres, sahabat mengatakan indahnya najtahid. Kalau gitu kita harus sungguh-sungguh beramal. Jadi berarti ada dua kelompok sahabat ya. Ketika menyikapi takdir telah beres, ada yang mengatakan kalau gitu kita pasrah saja buat apa beramal. Ada sebagian yang lain malah mengatakan kalau gitu kita harus sungguh-sungguh dalam beramal. Kita tidak jatahit. Ya. Jadi kita harus berbuat, berbuat dan berbuat. Cuman kita tidak tahu ke depan. Masalahnya takdir itu bukan disikapi dengan pasif diam saja, justru disikapi dengan aktif. Iman kepada takdir itu harus tambah aktif, harus tambah produktif, harus tambah semangat dalam hidup. Itu namanya iman kepada takdir. Yang jadi masalah itu bukan kita menyerah kepada takdir. Yang jadi masalah itu adalah kita melawan takdir dengan takdir. Itulah orang beriman. Yang penting kita lakukan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berhasil, kita tidak larut dalam kebanggaan. Kalau gagal, tidak larut dalam kesedihan. Karena kita iman dengan takdir. Tapi selalu berusaha. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail, "Fa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Jadi orang yang dermawan, yang bertakwa, yang beriman dimudahkan jalannya ke surga. Orang yang kikir, yang sombong, yang mendustakan dimudahkan jalannya ke neraka. Jadi ini adalah poin yang nomor ke-44 وكذلك أفعالهم فيما علم minhum أن يفعلوا Allah mengetahui perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah tahu semuanya. Wa kullun lima lima khuliqala, setiap makhluk itu akan dimudahkan menuju apa yang diciptakan baginya. Wal a'malu bil qawatim, amalan-amalan hamba yang dinilai itu adalah yang terakhirnya. Wasaidu man sa'ida bi qada'illah, orang yang bahagia adalah yang bahagia berdasarkan ketentuan Allah. Wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illah, orang yang celaka adalah yang celaka berdasarkan ketentuan Allah. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Di situ ada kata-kata wal a'malu bil khawatim amalan itu yang dinilai adalah yang terakhirnya, kesudahannya, penutupnya. Ini perlu kita yakini agar supaya kita tidak sombong, agar supaya kita tidak ujuk, agar supaya kita tidak bangga diri. Karena sekarang mungkin kita baik menurut kita, ke depan kita tidak menjamin. Hari ini kita baik, hari esok wallahu a'lam. Pagi ini kita baik, nanti siang belum tahu. Maka dari itu kita jangan sombong. Orang itu harus selalu takut akan dirinya sendiri, apalagi dia harus selalu takut uh, daripada mati dalam keadaan suul otima. harus selalu takut. Dan kita juga tidak boleh menfonis seseorang sebagai ahli surga ataupun ahli neraka. Kenapa tidak boleh? karena kita tidak tahu akhir umurnya ditutup seperti apa. Sebagaimana hadis yang panjang yang lalu mungkin juga telah disinggung yang diriwayatkan dalam riwayat sahih Bukhari Muslim melalui jalan Ibnu Mas'ud yang dikenal dengan hadisnya As-Sadiqul Masduq tentang penciptaan manusia yang mula-mula di perut ibunya 40 hari pertama sebagai air mani 40 hari kedua sebagai segumpal darah, 40 hari ketiga sebagai segumpal daging. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh dan menuliskan beberapa kalimat. Rezekinya, ajalnya, amalnya dan dia itu orang yang bahagia atau sengsara. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang selama umurnya itu dia selalu melakukan perbuatan ahli syurga. Sehingga jarak antara dia dengan syurga seakan-akan tinggal satu hasta. Sampai menjelang kematian. Ternyata menjelang kematiannya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang selama hidupnya mengamalkan perbuatan ahli neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehatan. Menjelang wafatnya, menjelang kematiannya akhir umurnya, dia melakukan perbuatan ahli surga dan akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Jadi kita harus selalu khawatir. Hanya saja ada dalam riwayat yang lain tambahan tentang orang yang selama umurnya itu melakukan perbuatan ahli surga ada tambahan fi ma yabdu Selama umurnya dia melakukan perbuatan ahli surga itu yang tampak oleh manusia. Jadi luarnya saja dia baik, sementara dalamnya tidak baik. Hanya Allah yang tahu di dalamnya. Sehingga kita harus selalu khawatir terhadap hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Nanti akhirnya Allah menampakkan juga. Kita harus selalu khawatir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah yang terakhir matinya. Dan juga kita tidak boleh menfonis seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena orang yang berbuat jahat sejahat apapun, kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, maka dia telah bersih daripada dosa-dosanya. Jangankan orang jahat, orang kafir sekalipun yang paling kafir kalau dia tahu patokan nasuha, bersih atau tidak dia? Bersih. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad Katakan kepada orang-orang kafir jika mereka berhenti dari kekafirannya, jika mereka taubat dari kekafirannya, mereka masuk Islam, maka Allah mengampuni yang telah lalu dari mereka. Dosa apa yang lebih besar dari kafir? Tidak ada. Kekafiran lebih besar daripada berzina, daripada minum khamr, daripada dosa-dosa yang lain. Orang kafir saja kalau taubat diterima taubatnya oleh Allah dan dia bersih. Jadi ini penting sekali supaya kita selalu mohon kepada Allah agar umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Maka dari itu majelis taklim ini diberi nama majelis taklim husnul khotimah. Kenapa? Harapannya supaya kita nanti matinya mati husnul khotimah. Itu harapannya yang kita cari yaitu apalah artinya hidup kalau kita harus mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan suhul khotimah. Yang penting kalau kita baik, baik dan baik lahir batin luar dalam, insya Allah sampai mati pun akan tetap baik. Yang dikhawatirkan itu orang yang baik luarnya saja, dalamnya tidak baik. Ini dikhawatirkan nanti akhir umurnya ditutup dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Sebagian lagi mengatakan, saya masih muda berbuat dosa jangan dipuas-puaskan. Nanti kalau sudah tua saya mau obat. Kalau mau mati saya mau obat. Ini setan biasanya nipu seperti itu. Wa may yaqul inni saghirun asbiru thumma uti Allah hina akburu fa inna zaka gharrahu iblisu wa qalbuhu mughallaqun matmusu. Orang yang mengatakan saya masih muda, dipuas-puaskan dulu aja. Nanti aja kalau sudah besar saya mau taubat. Maka orang ini ditipu oleh iblis. Hatinya telah tertutup, terkunci hatinya. Karena iblis itu suka menunda-nunda. Kita mau tobat, jangan sekarang, besok saja. Hari Senin aja. Kan masih ada malam minggu, puaskan dulu. Senin mau tobat, Senin depan saja. Ya. Senin depan mau tobat, Senin depannya saja. Sampai kiamat Senin terus. Akhirnya dia tidak tobat, tobat. Dia mau tobat, katanya iblis, jangan sekarang, setelah nikah saja. Nikah baru tobat. Setelah nikah, katanya iblis nanti aja kalau sudah punya anak. Sudah punya anak, nanti aja kalau punya anak enam. Ya. Terus seperti itu. Karena orang yang mengundur-undur taubat, saya taubat nanti saja, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mati sebelum taubat. Karena kita tidak tahu ajal kita, umur kita kita tidak tahu apakah kita bisa sampai tua, apakah bisa sampai 40, Apakah bisa sampai? Tidak tahu. Banyak orang-orang yang mati masih muda. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi umurnya panjang. Tapi karena terlalu enak dalam maksiat, taubat itu repot. Orang sudah keasikan dalam maksiat, itu mau taubat sulit. Meninggalkan sesuatu yang telah biasa dilakukan itu repot. Apalagi umur 40 tahun masih belum taubat juga, untuk naudzubillah, itu sudah lampu kuning. Karena 40 itu biasanya usianya orang yang stabil. Kalau dia baik, insya Allah baik terus. Kalau dia buruk, kembali kepada baik itu berat. Jadi usia kita atau amal-amal kita ditutup dengan dinilai dengan penutupnya, dinilai dengan terakhirnya, dinilai dengan khotimahnya. Dan semoga Allah menutup umur kita semua dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian wasaidu man sa'ida fi qada'illah wasyaqiyyu man syaqiya fi qada'illah. Orang yang bahagia adalah yang bahagia dengan ketetapan Allah dan orang yang celaka yang sengsara adalah orang yang celaka dan sengsara dengan ketetapan Allah. Artinya semuanya adalah kembali ke takdir bahagia. Allah menakdirkan dia bahagia, sengsara Allah menakdirkan dia sengsara. Dan kita tidak boleh protes kepada Allah. Kita tidak boleh protes kepada Allah karena Allah itu ilmunya luas dan Allah Maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah poin yang ke-44. Lalu sekarang poin yang ke-45 sambungannya lagi masih masalah takdir. Qala Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berkata Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya wa aslul qadari sirrullah taala fi khalqihi Hakikat takdir adalah rahasia Allah taala atas makhluknya Eh bacakan dulu matanya nanti kita bahas satu potong satu potong Takdir itu adalah rahasia lam yattali ala dzalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Takdir itu tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah, muqarrab yang didekatkan kepada Allah dan juga tidak diketahui oleh nabi yang diutus oleh para nabi dan para rasul. Wa ta'ammuqu wan nadharu fi dzalika zari'atul khidlan bertele-tele dan menyelidiki masalah takdir adalah jalan menuju kehinaan. Wasullamul hirman, tangga menuju perbuatan haram. Hirman ya. sebenarnya yang tepat tangga menuju hirman. Ke apa namanya? keterhalangan kita. Bukan sesuatu yang haram, tapi tangga menuju keterhalangan kita. Kita terhalang dari berbagai macam kebaikan. Jadi maknanya Herman itu terhalang dari berbagai macam kebaikan. Jadi tangga menuju keterhalangan kita dari berbagai macam kebaikan. Wajarah jatuh tuhian dan tingkatan menuju perbuatan berlebih-lebihan melampaui batas. Fal hadar kullal hadar min dalika nazaran wa fikratan wa waswasatan. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam menyelidikinya, memikirkannya dan memperbincangkannya, was-was, memperbincangkan, meragukan. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه karena Allah telah menutupi ilmu takdir dari makhluk-makhluknya serta Allah melarang menggapainya. Kama qala ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan lah yang akan ditanya. Al-Anbiya 23. Faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukmal kitab. Barang siapa yang menanyakan, kenapa Allah melakukan itu, Berarti orang tersebut telah menolak hukum kitab. Hukum kitab, yaitu hukum Quran, hukum sunnah, hukum takdir, lawil mahfud. Wa man radda hukmal kitab faqad kana minal kafirin. Para siapa menolak hukum kitab, maka dia termasuk golongan orang kafir. Ya, sekarang kita bahas poin ini, poin ke-45. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala pertama-tama mengatakan wa aslul qadari sirrullah taala fi khalqi. Jadi hakikat takdir itu rahasianya Allah yang disembunyikan daripada makhluk-makhluknya. Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu. yang namanya rahasia, yang kita tidak akan tahu. Rahasia saya antum tahu enggak? Antum bahas rahasia saya, ketemu enggak? Ketemu atau tidak? Tidak akan ketemu. Berarti kalau kita bahas rahasianya Allah, tidak akan ketemu. Karena takdir itu adalah rahasianya Allah. Rahasia manusia saja kita mengapa namanya berusaha mencarinya tidak akan ketemu. Karena rahasia saya ada di dalam dada saya. Kecuali kalau rahasia yang saya simpan di laptop, ya, antum bisa. Untuk buka kelihatan nanti. Kalau nanti mendalam diri saya tidak bisa. Di Dibelah dada pun kita tidak akan bisa tahu. Apalagi rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi percuma saja kita bahas-bahas takdir dengan akal-akalan percuma. Kita hanya bahas takdir ini yang ada dalilnya. Kalau Allah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Sahabat selesai titik. Tidak usah pakai akal-akalan. Karena itu rahasia Allah. Kalau kita bahas juga berarti kita telah mendolimi diri kita. Kenapa mendolimi diri kita? Karena kita memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu atasnya. Kita memaksakan sesuatu yang kita tidak mungkin bisa mencapainya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah iman kepada qada wal qadar. Ketetapan Allah, takdir Allah. Solusinya adalah kita beramal soleh Solusinya adalah meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Sementara ilmu yang merupakan rahasia Allah percuma dibahas, tidak mampu, tidak ketemu, sumpek sendiri. Maka dari itu, Al Imam At-Tahawi rahimahullah taala menekankan lam yattali' ala dzalika malakun mukarrab wala nabiyyun mursal. Jangankan kita yang manusia tidak ada apa-apanya ini, malaikat yang paling dekat sekalipun, yang paling dekat siapa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, yang paling dekat sekalipun tidak tahu masalah takdir ini, rahasia Allah. Demikian pula nabi yang mursal, nabi yang diutus oleh Allah, para nabi dan para rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, itu juga tidak tahu kalau malaikat tidak tahu, nabi tidak tahu, rasul tidak tahu apalagi kita. Berusaha bahan bahan takdir tanpa ada dalil, pakai akal-akalan saja percuma. Hasilnya adalah nanti tambah bingung, tambah kufur. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair." Kalau sekiranya aku tahu yang gaib, tentulah aku akan memperbanyak daripada kebaikan. Wa ma masaniyatu, aku tidak akan ditimpa oleh keburukan. Nabi Muhammad saja tidak tahu takdir, sehingga ketika beliau perang Badar, perang Uhud, beliau perang Uhud terluka. Sudah pakai baju besi rangkap dua, masih terluka karena beliau tidak tahu yang gaib. Demikian pula para imam, para imam ya, imam ahli sunnah wal jamaah atau juga imam-imamnya orang Syiah itu, tidak ada yang tahu gaib. Padahal mereka mengatakan, mereka mengatakan bahwa para imam itu mempunyai ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat yang didekatkan dan tidak pula oleh rasul yang nabi yang diutus. Jadi ngelawannya ini. Jadi kalau para imam itu tahu, malaikat tidak tahu dia tahu, nabi tidak tahu, rasul tidak tahu dia tahu. Wah ini melampaui batas. Ini pengkultusan luar biasa. Kemudian, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Kalau kita tidak mampu untuk menjangkau rahasia Allah ini, tidak mampu kita memahami masalah takdir yang merupakan rahasia Allah ini, maka yang wajib itu adalah kita pasrah kepada Allah. Pasrah. Pasrah bukan dalam arti pasif, kita harus berusaha maksimal. Yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Aktif terus. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya untuk menghilangkan keraguan-keraguan masalah takdir ya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Maha Adil dan Allah tidak akan pernah berbuat dolim. Harus kita yakin. Allah tidak mungkin dolim. Allah pasti adil. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 44. Inna Allah la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi manusia sedikit pun. Akan tetapi manusialah yang mendolimi diri mereka sendiri. Kita harus yakin Allah tidak mungkin dolim. Allah adalah maha adil. Demikian pula Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat nomor 46. Wa ma rabbuka fi dhallamin lil 'abid. Dan adalah Tuhanmu itu mendolimi hamba-hambanya. Kita harus yakin Allah tidak akan dolim. Dolim itu apa sih? Dolim itu lawan daripada adil. Adil itu wad'u syai' fi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dolim, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah tidak mungkin. Allah selalu tepat. Ini diberi ini, itu diberi itu. Allah tepat, tidak mungkin salah. Ini memang layak diberikan ini dan itu memang layak diberikan itu. Apalagi juga di dalam hadis qudsi Secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini haramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu Sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku sendiri dan aku menjadikan kedoliman itu sesuatu yang haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling mendolimi. Jadi Allah mengharamkan kedoliman atas diri sendiri. Kita harus yakin. Kalau kita mau yakini ini, hati kita akan tenang, tentram, damai kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan zalim. Kemudian kata Imam At-Tahawi, "Wa ta'ammuqu wan nadharu fi dzalika dari'atul khidlan wa sulamul hirman wa darajatut tughyan." Bertele-tele membahas dan menyelidiki masalah takdir adalah jalan menuju kehinaan, tangga menuju keterhalangan kita dari segala kebaikan dan tingkatan menuju perbuatan yang berlebih-lebihan. Ini kata-kata yang sangat agung. Kata-kata yang sangat agung. Mendalami masalah takdir, bahas takdir tanpa ilmu, tanpa dasar, tanpa dalil, ini adalah sesuatu yang sia-sia. Membuat kita payah, capek, dan waktu kita terbuang tidak ada artinya. Percuma. Justru akhirnya adalah membuat orang itu ragu-ragu, bimbang, kacau, dan akhirnya dia hina, dia terhalangi dari semua kebaikan dan dia pun menjadi orang yang melampaui batas. Jadi takdir itu nggak perlu seminar, seminar bahas masalah takdir. Hasilnya nanti kufur. Ya. Takdir itu cukup kita bahas dari Quran dan dari Sunnah selesai. Untuk diimani, inilah dalil Quran masalah takdir, inilah dalil Sunnah masalah takdir, inilah pemahamannya sahabat masalah takdir, selesai Selesai. Sudah perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan, berbuatlah, berbuatlah dan berbuatlah. Beres. Yang milikmu kena kamu, yang bukan milikmu tidak akan kena kamu. Itulah kita menyikapi takdir. Ujung-ujungnya ke sana aja. Cuman kita perlu bahas yang ada dalilnya supaya nanti kalau orang memberikan keraguan-raguan kita bisa membantahnya. Oh, tidak benar itu. Menurut Quran gini, menurut hadis gini, Menurut Imam Tahawi begini. Imam Tahawi mengatakan sesuatu sesuai dengan Quran, Sunnah dan pemahaman salafus saleh rahimahumullah taala ajma'in. Falhazar hazar kullal hazar min dalika nadaran wa fikran wa waswasatan. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam menyelidikinya, memikirkannya dan waswas. Waswas itu meragukannya. Meragukan, bimbang, jangan yang yakin. Jadi takdir ini bukan hanya dipikirkan, tapi kita harus berbuat, berbuat dan berbuat, bukan direnungkan. Apalagi sampai menyesal, kenapa ya ibu saya dulu melahirkan saya? Oh, kalau kamu tidak mau ya kamu masuk lagi aja. Tidak bisa, tidak ya bisa aku harus siap hidup. Nah, caranya bagaimana? Ya kerjakan yang baik-baik, yang buruk-buruk tinggalkan. Jadi percuma saja kita menyesali sesuatu yang telah terjadi. Justru kita bersyukur alhamdulillah ibu saya melahirkan saya. Berarti Allah itu mudah-mudahan eh, mengizinkan saya untuk menjadi salah satu penghuni surganya. Ya, dengan beramal soleh, berbuat baik. Fa inna Allah taala tawa ilmal qadari an anamihi karena Allah itu telah menutup ilmu takdir dari makhluknya, ditutup dirahasiakan, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang tahu karena tidak ada perlunya manusia tahu masalah ini. Wa nahahum an maramihi dan Allah juga melarang kita untuk membahas-bahasnya dan meningkap-ningkapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah sekali ketika melihat para sahabat membahas masalah takdir pakai akal-akalan. Diskusi bahas masalah takdir tapi pembahasan tidak terarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar dalam keadaan wajahnya merah seperti rumah. Rumah itu seperti delima. Ini menunjukkan beliau marah, tidak suka para sahabat bahas masalah tafsir dan beliau mengatakan malakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'd fi hadza halaka man kana qablakum. Kenapa? Kamu mempertentangkan kitab Allah antara sebagian dengan sebagian yang lain. Dengan dengan hal inilah, karena hal inilah orang-orang sebelum kamu itu binasa. Jadi artinya kalau kita mengimani Quran dan Sunnah yang utuh, jangan sepotong-sepotong. Dan orang-orang binasa gara-gara memahami Quran dan Sunnah sepotong-sepotong, harus lengkap. Syamil wa kamil, sempurna dan universal. Kemudian Rasulullah marah sekali dan para sahabat yang hadir menyesal kenapa mereka sampai melakukan hal itu. Kemudian kama qala ta'ala fi kitabihi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukan Allah, justru kita lah yang ditanya tentang apa yang kita lakukan. Al-Anbiya ayat nomor 23. Kita tidak boleh tanya Allah, kenapa sih Allah ini, kenapa sih Allah gitu. Justru nanti Allah yang tanya kita, kenapa kamu gini, kenapa kamu gitu. Faman ta'ala lima fa'al faqad radda hukmal kitab. Orang yang bertanya-tanya, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah menakdirkan ini, kenapa Allah menakdirkan itu, berarti orang ini telah menolak hukum Al-Qur'an. Hukum Al-Qur'an yang mana maksudnya? Hukum Al-Qur'an yang mana maksudnya? Ya pasti itu la yus'alu amma Ya Al, karena Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan Allah. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Kalau kita menolak hukumnya Quran berarti kita kafir. Allah melarang kita tanya, kita masih tanya-tanya juga kita termasuk golongan yang orang-orang kafir. Jadi inilah masalah takdir menurut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian selanjutnya saya tambahin lagi satu poinnya agar supaya nanti hari Kamis depan kita masuk poin yang lainnya lagi. Qala Imam Al-Tahawi rahimahullahu taala fa hada jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi. Poin yang ke-46. Inilah sejumlah persoalan yang dibutuhkan oleh orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah dari kalangan para wali Allah. Dan itulah derajat orang-orang yang mendalam ilmunya. Lianna al-ilma ilman, ilmun fil khalqi mawjud wa ilmun fil khalqi mafqud. Karena ilmu itu ada dua macam. Yang pertama-tama ilmu mewujud. Ilmu yang ada yaitu ilmu syariat mulai dari usul sampai furu'. Yang kedua ilmu mafkud, ilmu yang tidak ada yaitu ilmu gaib termasuk di dalamnya adalah ilmu tentang takdir. Fa'ingkarul ilmu ilmi mawujud kufrun. Pengingkaran terhadap ilmu mewujud, ilmu syariat itu adalah kekufuran. Watti'a'u ilmil mafqud kufrun. Demikian pula mengaku mengerti ilmu mafqud, yaitu ilmu ghaib ilmu takdir juga kekufuran. Wala yathbutul imanu illa bi qabulil ilmil mawjud wa tarki talabil ilmil mafqud. Keimanan seseorang tidak bisa dikatakan kokoh, tidak akan kokoh kecuali bersedia menerima ilmu mawjud, yaitu ilmu syariat dan tidak mencari ilmu mafqud yaitu ilmu gaib termasuk adalah ilmu takdir. Ya. Jadi Imam At-Tahawi rahimahullah taala pertama-tama menyatakan orang yang oleh Allah diberi cahaya hatinya dari kalangan para kekasih Allah, dari kalangan para wali Allah, mereka itu iman kepada takdir. Tidak bahas-bahas takdir tanpa dasar. Mereka berserah, mereka pasrah dan mereka tidak mendalaminya pakai akal-akalan. Siapakah para wali Allah itu? Allah berfirman tentang para walinya di dalam surat Yunus 62 63 Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Jadi wali Allah itu iman dan bertakwa Semua orang yang beriman dan bertakwa dia adalah wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga merupakan tingkatan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi orang itu yang dikatakan pinter pandai mendalam ilmunya, mantap ilmunya, dia tidak akan bahas-bahas masalah takdir. Karena dia tahu persis itu rahasia Allah, nggak mungkin bisa dibahas. Yang dibahas cuman yang ada dalilnya saja. Orang yang pinter bukan sibuk bahas takdir, tapi sibuk beramal. Amal soleh kerjakan banyak-banyaknya. Yang buruk tinggalkan semuanya. Itulah orang pintar. Bukan sibuk bahan takdir, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Yang lebih parah lagi, dia beralasan takdir untuk membenarkan kesalahannya. Kemudian beliau Imam Abu tahawi rahimahullah taala mengatakan ilmu itu ada dua. Ada ilmu maujud, ada ilmu mafqud. Kalau diterjemahkan ilmu mewujud itu adalah ilmu yang ada. Ilmu yang ada. Dan kita memang disuruh membahasnya. Karena memang ilmu itu ilmu ada dan kita mengetahuinya. Apa ilmu yang ada itu? Ilmu yang ada itu adalah ilmu ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa? Atau di mana? Di Raja Mata atau di Atalam? Ilmu yang ada itu adalah ilmu syariat dengan perincian-perinciannya mulai dari usul sampai kepada furu'. Yang kita dianjurkan untuk mempelajarinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 129, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah mengajarkan kepadamu Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah ay as-sunnah. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 151, "Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Allah mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang kamu sebelumnya tidak mengetahui, ilmu syariat. Silakan belajar ilmu syariat. Yang kedua, ilmu mafqud, ilmu yang tidak ada. Yang tidak ada maksudnya ilmu ghaib yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya adalah ilmu takdir. Allah berfirman tentang ilmu ghaib ini di dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah itu ada kunci-kunci yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi daripada yang gaib kecuali Allah. Jadi gaib tidak ada yang tahu, Rasulullah saja enggak tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu gaib. Apa sih definisi gaib itu? Definisi gaib itu apa? Definisi gaib itu adalah yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Itu definisi gaib. Segala yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata itu namanya gaib. Indra kita, mata, hidung, telinga, mulut semuanya tidak bisa merasakan, tidak bisa menjangkau. Demikian pula akal kita semata tidak bisa. Terus kita tahunya dari mana ilmu waib itu? Dari mana tahunya ilmu waib? Dari mana? Tahunya dari Allah. Karena Allah memberitahu kita, kita jadi percaya. Malaikat. Indra tidak bisa menjangkau. Akal tidak bisa menjangkau tapi kita percaya adanya malaikat karena Allah memberitahu kita adanya malaikat. Jadi gaib itu kita tahunya dari wahyu, tanpa wahyu tidak tahu. Karena diberitahu oleh Allah, jadi kita tahu. Dan tugas kita adalah mencari ilmu yang ada, ilmu syariat, bukan membahas ilmu yang tidak ada, ilmu ilmu gaib termasuk ilmu takdir. Mengingkari ilmu syariat adalah kafir Demikian pula mengaku mengetahui yang gaib berarti dia juga kafir. Bahkan termasuk tauhid. Tauhid itu banyak, wa tawaghitu katsira. Tauhid itu banyak. Pemimpinnya tauhid ada lima. Di antaranya adalah man ilmu ilmal ghaib. Orang yang mengaku dia tahu yang gaib. Termasuk pemimpinnya tauhid. Wala yakbutul iman illa biqabulil ilmi mawjud wa tarki talabil ilmi mafkut. Iman kita tidak akan kokoh, tidak akan tegak kecuali kita menerima ilmu syariat dan kita meninggalkan membahas ilmu ghaib termasuk masalah takdir. Kita terima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada tanpa ada mendongkol dan yang lainnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara di antara mereka kemudian tidak ada perasaan mendongkol di hati mereka terhadap keputusanmu itu dan mereka benar-benar menerimanya tidak ada sempit dadanya inilah ikhwan wa akhwat rahimakumullah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang masalah takdir kesimpulannya bahwasanya ilmu Allah itu sangat luas Ilmu Allah sangat luas. Allah mengetahui yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kemudian hendaklah kita selalu waspada dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu akhir umur kita. Kemudian juga bahwasanya takdir adalah merupakan rahasia Allah yang kita tidak akan mungkin bisa menjangkaunya. Tugas kita adalah membahas ilmu syariat dan bukan membahas ilmu waib atau ilmu takdir tanpa dasar. Ya, mungkin itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan taqabbal. benarnya cuma satu. Tapi anehnya kebohongan yang 99 itu kita lupakan. Benarnya yang cuma satu dan itu pun kebetulan itu kita pegang. Itu anehnya manusia. Mereka itu meramal untuk apa? Cari uang, iya kan? Secara logika, kalau dia tahu yang gaib, maka dia itu adalah orang terkaya di muka bumi. Sehingga dia tidak boleh membuka praktek meramal untuk cari duit karena dia tahu di mana tempatnya duit. Iya. Tanpa meramal pun dia bisa dapat. Ternyata dia meramal untuk cari duit. Itu kerjanya sudah kubur itu. Kamu meramal cari apa? Cari duit. Ya sudah saya nggak percaya sama kamu. Kecuali kalau meramalnya gratis. Gratisan ya, masih mungkin. Mungkin tuh ya, belum betul lah Tapi tidak ada orang ramal gratis itu. Banyak dan dia cari uang dengan ramalannya. Itu yang pertama. Dia seperti informasi dari mana? Informasinya bohong. Mungkin juga yang agak sakti sedikit ya, punya jin barangkali. Yang agak sakti sedikit ya. Tapi sedikit. Tapi kebanyakan itu tidak punya jin. cuma bohong-bohongan aja. Mungkin punya jin. Dibisiki oleh jinnya. Tapi ya tadi itu benarnya satu, bohongnya 99. Dan benarnya itu kebetulan. Kalau kebanyakan peramal sekarang tidak punya jin, memang murni bohong, memang murni cari uang. Atau mungkin dia pernah meramal itu kok subhanallah tepat. Akhirnya orang-orang itu datang ke dia. Dan subhanallah tepatnya ketika dia ngeramal pilkada, Ketika calonnya datang, dia ngawur aja, kamu jadi. Subhanallah jadi betulan. Akhirnya dia terkenal. Yang menjadikan dia besar adalah masyarakat. Dia itu kecil. Dukun, tukang ramal, tukang tenung itu kecil. Yang menjadikan besar adalah masyarakat. Dibesar-besarkan jadi besar. Kalau kita tidak ngakui dia sama sekali, dia kembali kecil kayak lalat. Itu. Jadi begitu. Hukumnya kafir, tukang ramal itu kafir, tauhid, pemimpinnya tauhid, tukang ramal. Datang ke tukang ramal saja, tanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau percaya, kufur man ataka hinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Man ataka hinan aw fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Enggak perlu datang ke tukang ramal dia kali kita. Kita terpotong pulsanya. Antum ngirim enggak trek itu? Kadang orang itu sumpek-sumpek ya, maunya bercanda. Tapi tidak boleh bercanda dalam dalam masalah agama. Ini bukan masalah bercanda, masalah prinsip. Jadi kalau ada orang ngelamal antum, antum ramal dia juga. Iya, ramal-ramalan. Kamu bisa ramal, saya lebih bisa dari kamu untuk ngeramal. Ngeramal aja tidak bisa. Iya. Jadi begitu. Jadi itu tentang tukang ramal yang macam-macam. Bisa jadi dari jin, bisa jadi memang mereka bohong, tidak punya jin. Dan punya jin itu pun pakai syarat. Orang kalau bermuamalah dengan jin pakai syarat. Dan syarat-syaratnya selalu syarat-syarat yang nyimpang, diajak kufur dan yang lain-lainnya. Ini ada pertanyaan, saya jawab dulu. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama ini anak diberi nikmat sangat banyak oleh Allah. Sekarang sedikit nikmat yang lain tidak ada di tangan anak lagi. Hilangnya yang sedikit itu membuat ana menyesal dan sangat sedih. Apa itu tandanya ana tidak syukur dan tidak amanah? Ana yakin Allah Maha mengetahui. Doakan ana Ustaz. Ya. Ya memang inilah dunia. Dunia itu ada kalanya kita mendapat nikmat yang kita harus syukur, ada kalanya kita mendapat musibah yang kita harus sabar. Kita harus pandai-pandai menimbang antara nikmat dan musibah. Ternyata kalau kita timbang-timbang nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Jadi kalau ada nikmat disyukuri, kalau ada yang hilang nikmat itu, ya kita sabar, jangan larut dalam kesedihan. Yakinlah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi semua yang terjadi telah dituliskan oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu sedih kalau kehilangan sesuatu dan supaya kita tidak terlalu bangga kalau mendapatkan sesuatu. Ya, Assalamualaikum dan dirahmati Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Kakak saya sangat baik berbakti kepada kedua orang tua dan banyak amal-amalnya. Tapi kakak belum berhijab, katanya belum siap. Nanti kalau kerja, nanti kalau kerja, pernah saya beri satu jilbab dalam saya dan mau pakai. Mau pakai, saat itu nenek meninggal. Karena saat itu nenek meninggal. Jawaban apa Ustaz yang pas untuk kakak saya? Saya tahu kakak tidak bahagia. Doakan Ustaz untuk kakak saya. Jazakallahu khairan katsira. Ya, wa iyyakum. Jadi kakaknya ini baik ya. Baik dan amanah tapi tidak mau pakai jilbab. Pernah pakai jilbab ketika neneknya meninggal. Jadi jilbab kalau ada nenek meninggal ya, pakai jilbab. Kalau tidak ada tidak pakai jilbab. Atau jilbab itu kalau pulang dari haji 40 hari pakai jilbab. Setelah 40 hari dilepas. Ya dibilang aja pada kakaknya, wahai kakak, bagaimana kalau ajal datang menyebut kakak? Dalam keadaan kakak belum berjilbab. Alangkah menyesalnya kakak, sehingga kakak tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Kakak menyesal, kakak ingin, kenapa dulu saya tidak mendengarkan nasihat adik saya. menyesalnya yang tidak ada gunanya. Karena ajal kita, kita kan tidak tahu kan, kita ini kapan mati. Tahu tidak kita adanya? Tidak tahu. Dan saya sarankan waktu ini untuk membeli kuku yang sangat bagus dan menurut saya itu buku yang paling bagus dalam masalah ini yang pernah saya baca. Saya punya bahasa Arabnya dan juga telah diterjemahkan yang berjudul Ila Ukhti Ghairil Muhajjaba Malmani Minal Hijab. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul kepada saudariku apa yang menghalangimu untuk berjilbab apa yang menghalangimu untuk berhijab berhijab Allah bukan berjilbab ya berhijab ya diterbitkan oleh Darul Haq itu buku yang saya dapatkan paling bagus dalam masalah ini sistematis semua syubhat wanita yang tidak mau pakai jilbab dijawab kalau alasannya ini jawabannya ini kalau alasannya itu jawabannya itu Alasannya ini terus dijawab, ada jawabannya semuanya. Kemudian juga di sana ada kisah-kisah nyata. Ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Al-Bilali. Bagus sekali buku itu. Silakan dimiliki, hadiahkan kepada kakakmu. Kalau kakaknya suka baca. Kalau kakak tidak suka baca, maka Anda membacanya lalu menjelaskan kepada kakak. Tugas kita hanya menyampaikan, menjelaskan, menjabarluaskan, mengajak, mendakwai. Yang merubah adalah Allah. Yang penting kita telah berusaha maksimal. Itu aja. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kakakmu untuk mau pakai jilbab dan kakak-kakak kita semuanya. Allahumma amin. ada ketinggalan apa? Ini ada pertanyaan, Ustaz, ini pertanyaan mau apa ini? Mau MG kemarin minggu kemarin. Afwan baru dapat nomor ustaz. Oh iya, saya maafkan ya. Dua kitab yang ditunjukkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi daftar ahli surga dan neraka, apakah kitab hakiki dari Allah atau kiasan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, enggak, bukan kiasan ya itu itu benar-benar kitab. Yang kemarin itu loh, Rasulullah SAW ketika keluar kepada sahabatnya membawa dua kitab, lalu beliau mengatakan yang sebelah kanan ini Isinya adalah nama-nama ahli surga, namanya dia, bapaknya, markanya dan tidak akan ditambah sampai kiamat. Yang sebelah kiri ini adalah nama-nama ahli neraka. Itu benar-benar kitab. Benar-benar kitab. Jadi bukan kiasan ya, benar-benar kitab. Cuman tulisannya bagaimana, ini itu sekarang di mana kitabnya, ya kita tidak tahu. Apakah sekarang disimpan di museum mana, ya kita tidak tahu ya. Yang jelas kitab hakiki beliau benar-benar bawa buku, dua buku, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, terus kitabnya berapa jilid itu? Kan namanya hampir neraka sampai kiamat banyak sekali. Ya wallahu alam. Apakah benar-benar semuanya ditulis di sana ataukah Rasulullah dijadikan paham tentang isinya kitab itu? Tapi kitabnya kitab hakiki, benar-benar ada kitabnya. ada tulisannya wallahu alam seperti apa? Tapi kitabnya benar-benar kitab yang hakiki. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati kita semuanya Amin Bagaimana dengan jin yang mencuri pendengaran di langit Apakah para jin bisa mencuri ilmu waib, ilmu Allah Iya Tadi kan saya katakan bisa jadi dia punya jin Memang jin itu mencuri pendengaran dari langit Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW mereka bebas mencuri Tapi setelah setelah lahirnya Rasulullah SAW Rasulullah baru lahir saja itu jin tidak bebas. Mereka kalau mau mencuri pendengaran dilempar dengan shihabun taqib. dengan meteor-meteor, dengan tahi bintang. Jadi jin itu saling bersusun-susun. Disebutkan dalam hadis sahih ya. Saling bersusun sampai ke langit, mencuri pendengaran di langit. Ada kalanya mereka terlempar oleh meteor sehingga tidak bisa mencuri pendengaran. Ada kalanya dengan izin Allah, dengan hikmah Allah berhasil mencuri pendengaran di langit. Itulah yang disampaikan kepada para dukun. Tapi benarnya cuma satu, bohongnya 99 ditambah-tambahi oleh dia. Itu yang punya jin. Tapi kebanyakan dukun sekarang tidak punya jin, benar-benar bohong 100%. Satunya tidak ada. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ana mau tanya misal sebelum kita tertimpa musibah Ada firasat buruk apakah itu termasuk kufur Walau mungkin kita tidak menuruti firasat itu Kalau yang ditanyakan masalah firasat ya Memang firasat itu ada Orang mukmin itu punya firasat Disebutkan dalam hadis dengan sanad yang hasan Rasulullah SAW bersabda Ittaku firasatal mukmin Fa innahu yanduru binurillah Takutlah kamu akan firasatnya seorang mukmin. Karena dia bisa melihat dengan cahaya dari Allah. Firasat, ketajaman. Firasat. Tapi firasat itu pun kita tidak bisa memastikan kecuali setelah benar-benar terjadi. Sebelum terjadi ada kemungkinan mungkin mungkin mungkin mungkin mungkin. Setelah terjadi baru oh ternyata firasat saya itu benar. Jadi firasat itu ada, Bahkan orang mukmin yang hatinya tajam itu lihat wajahnya orang tahu. Orang ini wataknya begini, begini, akhirnya nanti begini. Mau. Cuma tidak boleh diceritakan karena belum terjadi. Mungkin benar, mungkin salah. Setelah terjadi baru dia yakin, oh ternyata benar firasat saya dulu itu. Itu betul. Jadi lihat orang saja, tahu orang ini begini, begini, begini, begini, tahu. Tapi tidak boleh diceritakan. Kalau cerita dari tukang ramal kayak tadi, disimpan aja dalam dirinya. Sudah, yang penting saya tahu. Nanti ketika terjadi, ya betul. Dirasa saya terjadi betulan. Kemudian berikutnya, ini masih ada pertanyaan ya. Ustaz tolong jelaskan takdir bisa berubah dengan doa. Jazakallah khair. Iya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan la yaruddul qadar illa doa. Tiadalah yang menolak takdir kecuali doa. Jadi doa bisa merubah takdir. Maka dari kita harus banyak-banyak berdoa. Doa punya kekuatan. Dan kita berdoa pun juga adalah takdir. Allah menakdirkan kita berdoa. Lalu Allah menakdirkan mengabulkan doa kita. Maka dari itu ketika ada keinginan doa jangan ditahan, ungkapkan. Allah memberi ilham kita untuk berdoa karena Allah hendak mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, amin. Bagaimana fikih jenazah mulai dari proses awal sampai akhir yang sesuai dengan syariat? Karena di daerah ana masih banyak amalan-amalan yang menyimpang plus bid'ah. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap antum? Dari awal sampai akhir lah ini. Nah, ini perlu kajian khusus ya. Kajian khusus bagi jenazah. Kalau sekarang tidak mungkin antum mau kuliah sekarang. Ustaz teman ada ada teman cerita ketika dia rajin salat malam dia ditunjukkan banyak hal yang akan terjadi tapi ketika dia meninggalkan kebiasaan salat malam hal tersebut tidak terjadi lagi Bagaimana menyikapi hal ini? Mungkin saja bisa. Yang, yang masalahnya kan hati kan. Di dalam tubuh kita itu ada hati. Kalau hati itu baik semuanya baik. Kalau hati rusak semuanya rusak. Hati itu kalau bersih ibaratnya adalah cermin. Cermin yang bersih. Ketika cermin itu bersih, ada cahaya datang ke sana, memantul atau tidak? Memantul. Tapi hati yang kotor ibaratnya adalah cermin yang kotor. Cermin kalau kotor banyak bintik-bintik hitamnya. Itu kalau kita ngaca kelihatan enggak? Enggak kelihatan kita dekat enggak kelihatan. Iya. Karena apa? Cerminnya kotor. Mereka pula hati kalau enggak bersih. <clears throat> Bagaimana hati yang bersih itu? Hati yang bersih itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam sunnah. <clears throat> Istiqomah dalam sunnah Kemudian dia juga menjaga matanya, mata. Ini yang rusak hati itu ya mata. Menjaga mata. Kemudian dia mengkonsumsi yang halal, jangan makan yang haram. Dia menjaga mulutnya, tidak berbicara kecuali yang pasti baiknya. Itu Allah akan menjadikan hatinya tajam dan firasatnya tidak akan meleset. Firasatnya tidak akan meleset. Ya, mungkin itu dulu. Allahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah wa a'yunana minal khiyanah إنك تعلم خائنة الأنمة في الصدور اللهم شنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك